السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf, Habib Abdul Rahman bin Husin As-Segaf, Ketua MUI, Ki Al-Haj Said bin Ahmad Khalil Nawawi, pejabat pemerintah, khususnya Bapak Wali Kota Pasuruan Haji Hasani Bapak Bupati khususnya Bapak Bupati yang diwakili yaitu Derika Bakesra Kabupaten Pasuruan segenap panitia penyelenggara hall daripada Basraga Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh qari Allah berfirman Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah. Tidak ada Tuhan selainnya yang menyatakan Tuhannya Allah dalam bukan hanya perkataan tetapi juga dalam keyakinannya. Tsummastaqamu. Kemudian dia istiqamah dengan ucapan la ilaha illallahnya, dengan tauhidnya, dengan keimanannya. Tidak pernah dia tadi itu pudar daripada keimanannya sebagai orang yang percaya Tuhannya Allah tentunya dia melaksanakan perintah Tuhannya menjauhi seluruh larangan Tuhannya dia selalu mengagungkan dan takut kepada Tuhannya terus demikian sampai ada di ujung ajalnya maka ketika mau wafat tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat Allah akan turun dari langit untuk menghadiri daripada wafatnya orang-orang yang bertauhid dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. para malaikat hadir dalam sakaratnya itu orang. Untuk memberikan ketenangan jiwa, dukungan moral kepada orang-orang yang istiqamah ketika menghadapi sakaratul maut. Tahukah Anda ketika sakaratul maut Anda harus berpisah daripada keluarga. Anda akan berpikir siapa yang akan peduli dengan anak-anak Anda? Peduli dengan keluarga Anda? Anda juga akan berpikir bagaimana nasib Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah. Anda di situ akan berpikir bagaimana Anda di dalam kubur Anda. Bagaimana nanti ada di hari kiamat hisab Anda. Bagaimana tempat Anda nantinya menjadi orang diridhai oleh Allah masuk surga atau menjadi orang dimurkai oleh Allah masuk neraka. Maka di situ para malaikat akan menenangkan jiwa orang yang bertauhid dan beristiqamah alla takhafu wala tahzanu mereka menyatakan jangan engkau takut wahai orang-orang yang bertakwa wahai orang-orang yang bertauhid dan istiqamah alla takhafu jangan takut la takhafu minal maut wa ma ba'dal maut enggak usah kamu khawatir enggak usah kamu takut tentang kematian kamu dan apa yang akan kamu hadapi setelah kematian kamu? Jangan khawatir. Wala tahzanu. Dan jangan kamu gundah, jangan kamu susah, jangan kamu tadi itu gelisah. Terhadap keluarga yang kamu tinggal, terhadap anak yang kamu tinggal, terhadap murid-murid yang kamu tinggal. Wa absyiru bil jannah. Sekarang saatnya kamu berbahagia berbahagia bil jannah dengan surga allati kuntum tuadun yang telah disediakan dan dijanjikan oleh Tuhan kamu. Saatnya sekarang bukan kamu susah dalam menghadapi sakaratil maut. Saatnya kamu bukan dalam keadaan takut, tapi sekarang dalam keadaan bahagia karena kamu keluar dari dunia akan masuk surga yang telah dijanjikan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Para malaikat menyatakan, kami para malaikat akan mendukung kamu, akan menolong kamu, akan membackup kamu, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Para malaikat siap akan melayani, akan siap mendukung, akan siap mengawal dunia sampai akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayat di dunia fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Akan dikawal terus oleh para malaikat ini. Sampai wafatnya, sampai masuk kuburannya, sampai nanti di hari kiamat. Akan dikawal sampai masuk surga Allah, saudara. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum bagi kamu Ketika sampai masuk surga, dinyatakan apa yang kamu selera, kamu boleh nikmati ada di surga Allah. Dia akan menyaksikan mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala galbi bashar. Kenikmatan yang tiada taranya, yang belum pernah dipandang oleh mata, lebih indah daripada yang didengarkan oleh telinga bahkan lebih indah lebih nikmat daripada yang dibayangkan oleh manusia silahkan kamu nikmati apa yang kamu selera daripada isi surga walakum fiha ma tad'un milik kamu apa yang kamu aku kamu melihat bangunan megah di situ menyatakan milikku milik kamu kamu menyatakan ada taman milikku milik kamu apa bisa menjadi milik kamu ada di sana enggak ada transaksi lagi walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma nuzulam min ghafurir rahim. Itu adalah sebagai penghormatan dari Tuhan Allah, bukan dari pejabat, bukan orang kaya. Min ghafurir rahim dari Tuhan Allah yang Maha mengampuni dan Maha rahmat. Masihkah Anda yang sudah diberikan nikmat oleh Allah menjadi ahli tauhid? orang beriman kepada Allah akan menyenyiakan modal ini dan tidak Anda teruskan dengan istiqamah yang akan menghasilkan mati husnul khatimah yang akan menghasilkan kuburan yang menjadi nikmat yang akan menghasilkan masuk surga Allah pertanyaannya kenapa kenikmatan iman ini Anda kotori dengan maksiat kepada Allah kenapa Anda terpengaruh dengan syaitan Kenapa Anda masih memanjakan nafsu Anda? Sehingga Anda telah menodai nikmat yang besar. Rabbunallah ini tidak dengan istiqamah. Padahal jika Anda menjaga Rabbunallah yang Anda ucapkan, Rabbunallah la ilaha illallah yang Anda ucapkan dengan istiqamah Anda jauh Anda kawal anda hiasi, Anda lindungi ini dengan istiqamah sampai Anda mati, maka Anda menjadi manusia yang paling beruntung, saudara. Karena itu, marilah kita sadari, kita semuanya berlalu waktunya kita. Anda pernah setahun yang lalu bertemu dengan kita di tempat ini dan sekarang Alhamdulillah kita bertemu kembali. Tapi ada saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia ini saudara meninggalkan dunia ini. Sudah dikubur mereka. Belum tentu Anda dan saya bisa bertemu lagi ada di tahun yang akan datang. Jangan disia-siakan. Mari kita persiapkan sisa umur kita benar-benar untuk menjadi orang yang dinyatakan qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah pernah datang kepada Nabi dan tanya, Ya Rasulullah, gulli gaulan. Fil Islam la as'alu anhu dan ghairak. Ya Rasulullah, berilah kami satu ucapan singkat dalam ajaran Islam yang aku nggak perlu tanya lagi orang selain kamu, orang selain anda ucapan singkat yang tidak perlu tanya lagi. Itu jawaban semuanya. Itu inti semuanya. Bagaimana Nabi menyatakan? Qul amantu billah thumma Ucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah dan istiqamah terus pertahankan sampai akhir hayat kamu. Allahu akbar. Hadirin sekalian, yang diperintahkan yang di dirahmati yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Fastagim kama umirta. Istiqamalah wa Muhammad sebagaimana Allah perintahkan kepada kamu. Anda diperintahkan apa sih? Apakah ada perintah Allah yang memberatkan Anda? Anda diperintahkan sholat lima waktu, istagim kama umirta. Laksanakan itu sebagai mana yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai ditinggalkan Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, istri Anda. Anda diperintahkan puasa Ramadan, fastagim kama umirta. Terus istiqomahkan itu puasa Ramadan. Anda diperintahkan untuk mengeluarkan zakat bagi jika Anda mempunyai harta yang lebih dan mencapai nisab, fastagim kama umirta. Anda diperintahkan haji, fastagir, fastagim kama umirta. Anda diperintahkan meninggalkan perzinaan, minuman keras, fastagim kama umirta. Itu yang diperintahkan Allah dan tidak ada yang memberatkan Anda. Pernahkan Anda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang berat? Yang jika Anda tidak melakukan akan Anda mati atau sakit. Yang jika Anda tadi itu meninggalkan satu perbuatan Anda akan mati. Subhanallah. Betapa tertipunya kita oleh syaitan dan hawa nafsu kita, saudara. Al-istiqamah hiya luzumu ta'atillah. Istiqamah yaitu Bukan berarti muter tasbih, Pak. Tapi Anda selalu menjadi orang yang taat kepada Allah. Luzumun lil manhajil mustaqim. Taat, lurus, patuh kepada Allah setiap saatnya. Itulah al-istiqamah. Sina Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau berkata, Al istiqamah hiya an taquma 'ala al amri wan nahyi wa la rawghana tha'lab. Istiqamah itu adalah kamu benar-benar melaksanakan perintah Allah, benar-benar menjadi orang jauh dari larangan Allah setiap saatnya. Jangan kamu tadi itu cari kesempatan sebagaimana Tha'lab. Apa Tha'lab itu? Musang. Jangan seperti musang. Maju mundur, maju mundur, kosong maju. Maju mundur, maju mundur, kesempatan maju. Ini bukan istiqamah ini. Karena itu, jadilah orang yang benar-benar menjadi istiqamah. Mudah-mudahan kita menjadi orang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ingin bawakan ucapan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bagaimana kita menyikapi manusia ini dalam istiqomah dan niatnya. Dikatakan lis salafi ma'an nasi ahwal salaf itu bersama manusia ada beberapa keadaan Yang pertama, faminan nas man takunu halatuhu ghair mustaqimah. Walaysat lahu niyatun salihah lil khair, fil khair. Fahada yu'radun anhu wa la yultafatun ilaih. Ada orang yang dia keadaannya, kebiasaannya nggak nggak istiqomah. Sholat, ya nggak sholat. Ngaji, ya juga nyanyi. Nggak istiqomah lah. Kholatu amalan sholihan wa akharah seyi'ah. Ya campuran namanya kemudian nggak punya niat yang baik udah nggak isi koma, nggak punya niat yang baik ingin berubah nggak orang yang demikian yu'radu anhu wala yultafatun ilaih udah dia maksiat banyak udah mabuk-mabukan udah pecandu udah dia tadi itu sering sama pelacur, kemudian nggak punya niat untuk jadi orang baik. Ini orang harus dihindari. Jangan ditoleh sama sekali. Ini orang harus dijauhi. Anak-anak Anda selamatkan lindungi daripada orang-orang yang demikian ini. Karena mereka penyakit yang akan bisa merusak daripada iman dan akhlak Anda. tidak istiqomah dan tidak punya niat yang baik yang baik. Duniawi aja. Yang diucapkan cerita bisnis. Tok. Keluar di rumah kesibukannya bisnis. Sholat nggak jadi perhatian, kerja, kerja, kerja, kerja. Urusannya terus terus saingan dalam bisnis. Gak ada program akhirat sama sekali. Gak punya niat yang baik lagi. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilim. Jauhi orang yang demikian ini. Orang yang hanya cita-citanya duniawi tidak ada sedikit pun dia tadi itu condong dalam urusan agama. Jauhi mereka. Jauhi mereka. Hindari mereka. yang pertama. Yang kedua. Wa minhum man takunu halatuhu mustaqimah wa niyatuhu salihah walakin ma'ahu du'fun fiha Fahada yuthbitunahu wa yarshudunahu wa yu'inahum wa yu'ina wa yu'inunahu ala dhalik. Ada orang dia orangnya istiqomah, Masya Allah, ahli ke masjid. Ahli baca Quran. Niatnya bagus, cuma kadang-kadang terpengaruh. Kadang-kadang masih ikut-ikutan. Orang yang demikian bagi tokoh-tokoh bagi orang-orang yang soleh jangan ditinggal. Dia harus disupport untuk menjadi orang yang istiqomah beneran. Dia disupport, dia dibimbing untuk menjadi orang yang betul-betul takwa dan taat kepada Allah. Jangan kita alergi, oh, nggak seneng aku, sudah pernah begini, loh. Ini orang punya niat baik, buktinya dia mau bergabung dengan majelis kita Buktinya dia tadi itu mendekat dengan kita, mau mendengarkan nasihat-nasihat kita. Ah, ini perlu dibimbing. Istiqomah, niatnya bagus, cuma masih belum kuat. Lah, ini tugasnya harus diperkuat. Ketiga. Wa minhum man takunu halatuhu mustaqimah wa niyatuhu salihah wa huwa qawiyyun thabitun 'alaiha fa hadha minhu wa lahu ada orang istiqomah, niatnya bagus, kuat, gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Wah ini yang harus kita banggakan. Ini orang harus kita banggakan. Ini orang harus kita tokohkan. Ini harus kita jadikan panutan. Ini yang harus kita cari. Ini yang harus kita lazimi. Orang yang demikian ini istiqamah dan dia punya niat yang baik, kuat, kokoh, nggak gampang terlena, tergoda. Mudah-mudahan kita menjadi orang demikian. Oh, soro pak. Anda bisa bayangkan. Kalau alpat di muka Anda. Untuk berubah sedikit, gimana? Hanya tanda tangan. Hanya salaman. Hanya, hanya, hanya. Nggak gampang, saudara. Keempat, wa minhum man takunu halatuhu ghairu mustaqimah wa niyyatuhu salihah. Fahada yulahidunahu wa yura'unahu hatta tastaqima halatuh. Ada orang yang dia tidak istiqamah. Enggak istiqamah. Tapi niatnya masih baik. Masih cinta sama ulama, masih cinta sama habaib, masih cinta dengan orang yang soleh, tapi dia katut dengan teman-temannya. Ah, ini harus diperhatikan. Ini harus digiring sampai dia menjadi orang yang istiqomah benar beneran dohir dan batin. Yang kelima, yang keempat, yang kelima ya. Wa minhum man takunu halatuhu mustaqima wa fiha khalal. Fahada yura'unahu wa yulahidunahu. Faidah stagamat fadak. Yang ketiga, orang yang tidak istiqomah, niatnya datang-datangan. Orang yang istiqomah tapi niatnya datang-datangan. Istiqomah alih ke masjid, ngajar, dakwah, cuma datang-datangan ada orang soleh datang disambut, ada biduan datang juga seneng. Huh? Niatnya gampang berubah. Ikut-ikutan. Ah, ini hati-hati. Jangan langsung diambil semuanya. Diperhatikan aja. Apalagi tokoh agama. Diperhatikan. Kalau dia tetap berubah menjadi orang istiqomah, ikuti. Kalau enggak, jangan dulu. nonoi. Biar enggak katut nantinya. Hadirin sekalian yang rahmati Allah, hal ini perlu kita ketahui dan cermati supaya kita bisa mengendalikan diri, melindungi keluarga kita, dan bagaimana seorang tokoh itu mengayomi kepada umat, membimbing umat, dan bagaimana kita mencari panutan. Sehingga ukurannya adalah istiqomah. Jangan nanti ukurannya karena kesaktian. Walaupun tidak istiqomah. Masya Allah, badai tepat. Tapi tidak tahu sembahyang. Buan. Nggak usah diikuti yang demikian ini. Karena itu penting sekali untuk kita meneliti, mengkoreksi, Baik diri kita, keluarga kita, teman kita, maupun adalah yang kita jadikan panutan atau tokoh sehingga tidak keliru. Kemudian dari keterangan sebelumnya bagaimana wali kota menerangkan kepada kita berhati-hatilah terhadap satu pemahaman yang sangat berbeda. Sebetulnya bukan satu pemahaman, banyak pemahaman yang sangat berbeda. Dan di kota Pasuruan ini sudah ada berkembang sebagian. Dan kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, harus hati-hati. Di Pasuruan ini ada pemahaman atau aliran yang sok dia menjadi orang yang sudah makrifat. Sehingga dia tadi itu menyatakan nggak perlu sholat. Sehingga nggak perlu bu, apa namanya puasa. Kenapa? Udah sampai katanya. Padahal tadi sudah fasta fastagim kama urbirta. Nabi aja diperintahkan istiqomah sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Allah merintahkan sholat. Allah merintahkan puasa. Allah merintahkan zakat. Orang yang demikian ini jangan dijadikan panutan pimpinan dono. Apalagi kalau menyatakan nggak apa-apa orang maksiat itu nggak bobo. Yang penting mukmin. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah nggak pernah memerintahkan berbuat jelek. Orang yang demikian ojo dadeno ustadmu kiaimu dono. Itu ada di Pasuruan, saudara. Kalau kamu kenal sama Tuhan kamu, kamu nggak per, kamu nggak akan pernah melupakannya. Kalau kamu kenal dengan Tuhan kamu, kamu akan seperti para malaikat yang selalu sujud kepada Allah, yang selalu ruku kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu kenal dengan Tuhan kamu, pasti kamu akan seperti Nabi Muhammad. Yadkurullah fi kulli ahyani. Selalu berzikir kepada Allah. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Kenal sama Allah, rokok antok jangkemi. Kenal sama Allah enggak sholat. enggak puasa. Hati-hati. Jangan dibuat mainan, hati-hati. Ini ada di Pasuruan. Ada lagi kelompok ngeritik ulama, ngeritik Bukhari, ngeritik sahabat, ngeritik ini salah KP, Sok padahal bukan orang yang kelasnya. Ini juga dijauhi. Hati. Pakai nama cinta ahli bed. Ono, hati-hati. Khususnya ada di daerah uh, apa utara. Ada yang ngajak. Bukan habaib juga, ada yang ngajak. Benderanya cinta ahli bait, tapi ngajari benci sahabat. Hati-hati. Ada di Pasuruan. Ada juga di Pasuruan menegakkan ajaran Al-Quran dan hadis tapi benci kepada habaib benci kepada ahlu sunnah wal jamaah ada kayak tadi itu yang disebutkan di Pasuruan sudah ada Lu, aku heran nih anak sekolah nih di Pasuruan nih karena itu kita minta kepada pemerintah harus serius kalau ini dibiarkan konflik nanti di Pasuruan Pasuruan yang sudah tenang ini jangan sampai diacak-acak dengan golongan gini-gini nih. Kita alhamdulillah nikmat di Pasuruan ini ahli sunnah wal jamaah. Ngomongi mempertahankan Al-Quran dan hadis. Tapi yang dibenci anda semuanya. Sing hadir hall syirik. Sing maulutan syirik. Sing ini syirik. Itu ada di Pasuruan. Karena itu ulama, aparat harus betul dan pejabat harus betul-betul bersikap ada di sini. Dan tegas, ojo ndak tegas. Lek kok tegas loh, sing awam ini lek tegas si repot tukaran. Anda yang harus tegas. Jadikan perda misalnya di Pasuruan harus ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya, lo enak Nah, karena itu setiap daerah saya himbau kepada seluruh warga Pasuruan, Kota Madia atau kabupaten, jogon lingkunganmu masing-masing. Daripada aliran sing macam-macam iku mau. Jogon dan harus ulama mengadakan seminar ahli sunnah jamaah setiap daerah supaya mereka tadi itu bisa menghadapi depono secara ilmiah ojo perlu gentar dihadapi secara ilmi ilmiah sehingga mereka terbendung nggak sampai mempengaruhi ya harus lendak tetap ini tetap terus mereka bergerak anda tidur ya masa lama Kemudian masalah kemaksiatan di Pasuruan. Kita bersyukur ada kemajuan tapi juga ada kelengahan. Kemajuannya warung-warung ada banyak yang tutup di jalan, tapi ini jeru Khususnya Poncol. Bonagung. Gading. Terang-terangan dan ironisnya ini harus tahu wali kota, saking tidak onok. Ironisnya pegawai negeri dan anak-anak sekolah yang marung banyak. Akhlaki akhirnya rusak. Karena itu penting sekali untuk tahun yang akan datang bisa lebih diperketat, diteliti. Ya, diteliti. Ya tidak pantas sih. Kalau dulu saya dikerobongi, saya tidak. Tidak dikerobongi, belas ada orang sungkani. Nah, karena itu e, harus lebih di ya kita bukan menuntut. Itu bukan tugasnya wali kota semata. Itu bukan tugasnya Satpol PP semata. Itu bukan tugasnya ulama semata, tapi tugasnya umat Islam secara keseluruhan. Ayo kerjasama, ayo kerjasama. Ojo alasannya pancet Wah, jumlahnya kita aparat sedikit yang ditangani banyak ojo oh, ngono itu alasan pancet akhirnya tidak bisa diatasi jumlah aparat sedikit tapi jumlah muslimin yang kan banyak anda bisa melibatkan banser anda bisa melibatkan pagar nusa anda bisa melibatkan Habib Taufik kami siap, kenapa enggak? Loh bukan musuhan. Ngandani apa oh, sih kon kok buka terus iki apa? Loh aku kayak kerja, temenan tak kon, gawe kebutuhan. Ndak apa-apa tak zakat kon. Tapi lek duduk kebutuhan kayak ngerusak uang Islam, lah ini nggak bener ini. Lu soge kok. Bukan karena kebutuhan ngerusak uang Islam. Lah ini yang harus ditangani. Tapi kalau karena kebutuhan tak zakat nggak ada masalah berhak untuk dikasih zakat kalau untuk kebutuhan nah, karena itu jangan kita eh, merasa tidak bisa menangani loh ya apa sih ya harus bisa menangani anda punya aparat, Anda punya Satpol PP, Anda punya, Anda punya, Anda punya rakyat Pasuruan. Warung birang warung kok sih. Siapa Pasuruan birang warung sih? Kalau dianggap seluruh Pasuruan ini 200 warung, jogone mbek bangsir siji cukup. Sing penting dibayar. Joko nabi, dua orang cukup. Artinya kalau ada kemauan bisa, bukan tidak bisa. Karena itu perlu diadakan kerjasama lagi dan tidak perlu lagi kita menyatakan bahwa karena kekurangan tenaga kita semuanya siap untuk men menjadi sukarela. Betul enggak? Yang penting Pasuruan aman, Pasuruan menjadi kota santri yang sekiranya anak-anak kita menjadi anak-anak yang terjamin akhlak mereka. Amin Allahumma Amin. Dan juga kita ingatkan hati-hati kafe-kafe sekarang sudah mulai banyak di Pasuruan. Teropongan, teropongan. Ojo akhirnya itu menjadi tempat untuk transaksi transaksi narkoba. Jangan sampai di situ menjadi tempat ada esek-esek. Hati-hati, teropongan, kau sing izini loh ya. kau sing izini, Kau tanggung jawab dunia akhirat. Teropong setiap saatnya. Kalau ndak tutupan, mumpung turun kau bakal ono di kuburan ditakoni malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.